Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Dimudahkan jalan menuju kerutaan Allah. Dibimbing oleh Allah untuk mencapai kemuliaan, kejayaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan perjalanan kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Anda menyadari bahwa suatu ketika kita ini ogah-ogahan untuk melakukan kebaikan? Bahkan mungkin sering sekali kita menjadi hamba-hamba yang malas melakukan ibadah. Kenapa itu semua terjadi? Padahal ibadah yang kita lakukan kadang bukan sesuatu yang berat. Tapi ternyata tidak semua orang mudah melakukannya. Malas biasanya bangun malam jadi tidak bangun malam atau banyak hal kebaikan-kebaikan yang kita menjadi malas melakukannya. Bagaimana untuk mencambuk ini semuanya? berpikirlah, merenunglah bahwa kita ini yakin bahasanya Allah Subhanahu wa taala punya surga. Allah akan berikan pahala kepada hamba-hambanya. Dan sebetulnya perbincangan tentang bagaimana orang meningkatkan kualitas ketaatan itu ada satu. Harus kita bicarakan sebanding dengan agar kita menjauhi kemaksiatan. Di saat kita gemar atau dekat kepada kemaksiatan, secara otomatis ketaatan kepada Allah semakin berkurang. Dan di saat ketaatan terus kita tingkatkan secara otomatis, otomatis kemaksiatan akan berkurang. Dan ini pernah terjadi pada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Resep bagaimana mereka ada beberapa sahabat ditanya bagaimana resep agar engkau bisa melakukan ketaatan seperti ini dan begitu takut yang kau dengan dosa. Maka sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Aku tidak pernah mendengar berita tentang neraka kecuali aku bayangkan neraka di mataku. Dan aku tidak pernah mendengar tentang kemuliaan kecuali aku akan hadirkan surga di mataku. Aku hadirkan surga. Jadi yang dihadirkan adalah keyakinannya. Tingkatkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meningkatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat aku malas melakukan ibadah sementara aku mengerti tentang keutamaan-keutamaan ibadah, maka aku langsung hadirkan surga. Apakah kau tidak rindu dengan surga? Kepada diriku aku tawarkan. Dan di saat aku ingin melakukan maksiatan lalu aku ingatkan bahasanya itu ada neraka, itu ada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar bahwasanya di saat orang melakukan kemaksiatan itu karena lemahnya iman. Bisa dibuatkan contoh ini. Ada satu orang yang kerjaannya naudzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Ada orang kerjaannya kerjaannya berzina. Mabuk-mabukan, kehinaan, Suatu ketika mendengar informasi bahwa ada seorang wanita cantik yang didatangkan dari negeri sana, dari jauh. Wanita cantik. Kemudian kemudian di situ ada minuman keras. Siapapun yang mau segera daftar. Kira-kira pezina dan pemabuk itu datang atau tidak? Pasti dia berdekat. Pertama kali yang datang ke tempat tersebut. Akhirnya benar sang pezina dan pemabuk itu datang dan mendaftarkan diri. Setelah ditunjukkan khususnya apa, apalagi di saat ditunjukkan bahasanya wanita yang dimaksud adalah betul-betul wanita cantik. Ia bergegas saya mau dengan dia. Kemudian di kiri kanan wanita itu ada segelas gelas atau botol-botol minuman keras yang yang yang yang mahal. Ia mendaftar saya akan melakukan. Saya mau dengan perempuan itu dan aku akan minum minuman keras. Gratis. Dia semangat karena dia kerjanya berzina. Akan tapi setelah ia mendaftar kemudian diizinkan silahkan masuk. Tapi di saat akan, di saat akan masuk ke kamar wanita tersebut di stop dulu, Pak. Tapi ingat, di samping kamarnya wanita itu ada kamar lagi. Wanita yang terlihat di balik kaca ini, ini kan terlihat wanita itu adalah nomor satu. Sebelahnya kamar nomor dua. lagi-lagi sang pemabuk dan pezina itu bertanya, memangnya ada apa dengan kamar yang kedua? Pokoknya Pak, setelah kamu masuk di kamar yang pertama, kamu harus masuk kamar yang kedua. Kamu hanya diberi kesempatan untuk dua jam, tiga jam di kamar yang pertama. Tapi setelah itu kamu pindah ke kamar sebelahnya. Bapak tadi bertanya, ada apa dengan kamar sebelah? Dibuka. Rupanya di kamar sebelah itu adalah bara api. Kemudian apa? Di depannya itu ada orang yang menjaga dua. Dengan membawa tusukan-tusukan tombak. Maka di situ ada tulisan siapapun yang telah masuk kamar nomor satu harus masuk kamar nomor dua. Laki-laki pezina tadi bertanya, apa maksudnya? Ya maksudnya sangat jelas pak. Setelah bapak berzina dengan perempuan itu maka bapak harus masuk ke sebelahnya dan bapak akan dicincang dan dimasukkan ke bara api. Kira-kira masih nekat akan melakukan berzinaan atau kira mundur? Dia tahu hukumannya sudah dekat ini. Ini ada algojo, dia nggak akan bisa mengalahkan algojo. Dia akan akan kalah jika dipegang oleh algojo itu. Dia akan pasrah. Pasti orang itu tidak akan berani melakukan perzinaan karena tahu hukumannya itu dekat. Akan dihukum nanti akan dimasukkan ke bara api. Akan dicincang di situ. Begitulah kalau kita ingin menjauhi dari kemaksiat hadirkan di mata kita tentang hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jangan lalai. Maka kita meng meng mengingat neraka itu suatu kenikmatan kalau kita bisa ingat neraka. Lihat, di alam barzah kita diseksa di situ. Lihat. Yang meninggalkan sholat akan diseksa di situ. Lihat. Kemudian dia meninggalkan puasa Ramadan akan disiksa, disiksa di situ. Yang pernah berzina akan disiksa di situ, hina di alam barzah, hina di padang masar, hina di neraka. Kita perlu menghadirkan ini semua. Di saat kita hendak tidur, ingat alam barzah, kita ingat neraka terus. Dan di saat orang semacam ini hatinya akan hidup, maka dia akan susah untuk melakukan kemaksiatan. Baik, Ya ini dan ada pun di saat kita malas melakukan kebaikan ingat surga Allah, janji Allah kenikmatan. Maka keseimbangan di sini. Sesaat kita ingatkan diri kita kepada surga Allah dan sesaat kita ingatkan diri kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala, hukuman Allah, maka sesungguhnya dengan begitu akan mudah kita untuk meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah dan juga untuk mengirangi kemaksiatan kita Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meninggalkan kemaksiatan dan semoga Allah memudahkan kita untuk memperbanyak ketaatan dan semoga Allah menerima amal kita dan mengampuni dosa kita semua. Ini saja wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.